Marilah kita kembali memanjatkan puji dan syukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus karena berkat hidayah, berkat taufik yang Allah berikan kepada kita, kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini, ke salah satu taman surga, ke salah satu rumah-rumah Allah untuk beribadah, untuk bertakarrub dengan ibadah yang bernama menuntut ilmu agama. Ibadah yang merupakan jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama maka Allah akan mudahkan perjalanannya menuju surga oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah mudahkan kita untuk meniti jalan menuju surga di saat sebagian saudara-saudara kita berada di jalan raya untuk merayakan tahun baru Allah mudahkan kita berada di jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah sebuah rahmat dan taufik yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kedua kita, suri dan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menuntaskan dua pelajaran tafsir yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 30. Dan pelajaran terakhir yang kita telah bahas adalah makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb ketika Allah berfirman dalam ayat yang mulia ini wa idh qala rabbuka lil malaikah dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah sesungguhnya aku menjadikan di atas muka bumi seorang khalifah atau menjadikan khalifah di atas muka bumi qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima lalu malaikat berkata kepada Allah seraya bertanya apakah engkau wahai Allah menjadikan khalifah di atas bumi orang-orang yang membuat kerusakan di atas bumi tersebut dan orang-orang yang menumpahkan darah-darah mereka sendiri wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu dan kami senantiasa bertasbih dengan memujimu wa nuqaddisu dan kami mengagum atau mensucikan dirimu qala inni a'lamu ma la ta'lamun Allah berfirman sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui dan sebelum kita melanjutkan ke pelajaran tafsir yang ketiga saya ingin mengulang pelajaran yang terakhir ketika kita beriman dengan nama ar Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran terakhir ketika kita beriman dengan nama ar kita beriman dengan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala adalah kita ridho terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Artinya orang yang beriman, orang yang yakin bahwa Allah memiliki nama Ar-Rabb dan Allah memiliki sifat rububiyah, dia akan meridai segala ketetapan, segala hal yang Allah pilihkan untuk dia ia akan ridho saat ia menderita sakit. Ia akan ridho ketika salah satu orang yang ia cintai meninggalkan dirinya. Jadi salah satu orang yang ia cintai meninggalkan dirinya. Ia akan ridho ketika kondisi ekonominya berada pada saat-saat terhimpit. Sebagaimana ia ridho ketika ia sehat sebagaimana ia ridha ketika ia sedang berkumpul dan bersama orang-orang yang ia sayangi sebagaimana ia ridha ketika ia berada pada saat mapan dan memiliki rizki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dia jadi ia ridha dengan apa yang Allah pilihkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya mengapa demikian hadirin sekalian apa hubungan antara dua faktor ini? Setidaknya ada dua alasan yang menjelaskan betapa eratnya iman seseorang dengan nama ar dan sifat rububiyah Allah dengan keridhaannya terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang pertama, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa salah satu makna dasar dari Arab adalah al-malik atau yang memiliki. Jadi salah satu makna dari Arab adalah al-malik, pemilik alam semesta. Oleh karena itu ketika kita beriman bahwa diri kita adalah milik Allah. Keluarga kita, orang yang kita cintai adalah milik Allah. Harta kita milik Allah. Rumah kita milik Allah. Har uang kita, deposito kita, tanah kita milik Allah, maka kita akan ridho ketika Allah mengambil apa yang Allah miliki sewaktu-waktu. Ketika Allah mengambil sebagian harta kita, Ketika Allah mengambil rumah kita dalam bentuk kebakaran misalnya, ketika Allah mengambil mobil kita dalam bentuk pencurian misalnya, ketika Allah mengambil salah satu anggota keluarga kita dengan bentuk meninggal dunia, kita akan ridho. Kenapa? Karena kita yakin semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ridho ketika Allah mengambil apa yang Allah punya sebagaimana tukang parkir ridho ketika pemilik mobil mengambil mobil yang diparkirkan di lahan parkirnya. Pernah ada lihat tukang parkir yang menangis terseduh-seduh karena mobil Innova yang diparkir di lahan parkirnya diambil pemiliknya? Tidak ada. Padahal Innova harganya berapa? 200 juta lebih. Ada tukang parkir yang kecewa, yang putus asa, yang bunuh diri karena mobil Alphard yang diparkir di lahan parkirnya diambil pemiliknya? Tidak. Padahal mobil Alphard apalagi yang Velfire harganya di atas 1M. Subhanallah. Tapi tidak ada satupun tukang parkir yang bunuh diri ketika mobil Alphard yang diparkir di lahan parkirnya diambil oleh pemiliknya. Kenapa? Karena dia tahu mobil itu bukan milik dia. Inilah logika berpikir yang benar. Logika berpikir seorang muslim ketika ia beriman bahwa Allah adalah Rabbnya bahwa Allah adalah pemilik seluruh yang ia manfaatkan dan gunakan ketika di dunia karena seluruh yang ada di sisinya bukan miliknya pada hakikatnya namun ia hanya memiliki hak pakai dan hak guna jadi coba lihat dan pelajari konsep ridho ketika kita melihat tukang parkir, ketika kita melihat orang yang berprofesi sebagai seseorang yang menjaga tas atau penitipan tas atau barang di sebuah mall, dia tidak akan marah, dia tidak akan kecewa ketika barang-barangnya diambil oleh pemiliknya. Jadi ini yang harus kita pahami bersama-sama. Oleh karena itu, zikir yang disyariatkan untuk dibaca ketika seseorang tertimpa musibah adalah innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita membaca zikir ini hendaklah kita resapi, hendaklah kita tadaburi hendaklah kita renungkan apa hakikat yang ada di balik zikir tersebut. Karena sekali lagi innalillah wa inna ilahi rajiun mengandung makna yang sangat dalam yang akan membuat setiap orang yang membacanya dengan syarat ia paham, dengan syarat ia mentadaburi, dengan syarat ia meyakini akan ridho terhadap apa yang menimpa dirinya. Oleh karena itu dan inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sesungguhnya kami pasti akan menguji kami pasti akan menguji kalian dengan rasa takut, dengan rasa lapar, dengan kehilangan sedikit harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan Allah mengatakan dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Allah mendefinisikannya dalam ayat berikutnya Allah mengatakan alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah mereka akan mengatakan Inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah wa inna ilaihi rajiun dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala jadi inilah alasan bagaimana pentingnya beriman dengan nama Ar-Rabb. Dan ketika kita membaca surat Al-Baqarah ayat 30 wa id qala buka kita tidak hanya sekedar membacanya. Kita tidak hanya menggerakkan lisan kita, namun kita gerakan hati kita, kita gerakan keimanan kita dan benar-benar kita amalkan konsekuensi ketika kita beriman dan ketika kita membaca nama Arab dalam Al-Qur'anul Karim. Itu alasan yang pertama. Mengapa iman kepada nama Arab membuat kita meridai segala takdir Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dan pendengar radio Roja hafizakumullah. Karena salah satu makna dasar dari Arab adalah al-muslih yang memperbaiki atau al-mudabbir yang mengurus segala sesuatu dengan tujuan memperbaiki kondisi hambanya di dunia dan di akhirat. Jadi salah satu makna dasar dari Arab adalah memperbaiki dengan peraturannya, dengan ketetapannya, dengan takdirnya. Oleh karena itu salah satu makna Arab adalah al-mudabbir yang mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya. Tujuannya apa? Untuk menyulitkan makhluknya? Tidak. Untuk menyengsarakan makhluknya? Tidak. Namun untuk memperbaiki al-islah, memperbaiki kondisi makhluknya, kehidupan makhluknya di dunia maupun di akhirat. Artinya, orang yang benar-benar beriman dengan nama ar rab ketika ia baca misalnya surat Al-Baqarah 30 wa idh qala rabbuka ia beriman bahwa salah satu mana Arab adalah Al-Mudabbir yang mengurus segala urusan kita dengan tujuan memperbaiki kehidupan kita. Maka begitu kita mendapatkan musibah kita yakin bahwa tujuan dari musibah tersebut adalah untuk memperbaiki urusan-urusan kita. Kita yakin ketika kita ditimpa rasa sakit ini untuk memperbaiki kehidupan dunia dan akhirat kita. Oleh karena itu kita ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap musibah, cobaan, ketetapan, ketentuan Allah kepada diri kita mengandung hikmah yang akan memperbaiki kehidupan kita. Di antara hikmah yang akan memperbaiki kehidupan kita adalah bahwa apapun yang kita alami, rasa sakit yang kita derita akan menghapuskan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dengan sabdanya wama yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu dan apapun yang menimpa seorang muslim min nasabin dari rasa letih, lelah. Ketika kita bekerja di tengah siang atau di bawah terik matahari, air keringat kita bercucuran. Kita keletihan, kita kecapaian. Wala wasabin dan rasa sakit yang kita derita. Sakit flu, migrain, sakit kepala, sakit perut, sakit tipes, demam berdarah dan lain sebagainya. Wala hammin sesuatu yang kita tidak sukai. Wala huznin sesuatu yang menyedihkan hati kita. Wala adza gangguan yang dilakukan oleh pihak lain kepada kita. Dicaci, dimaki, dilecehkan dan lain sebagainya wala ghammin, sesuatu yang menyempitkan jiwa kita, dada kita, hatta syaukati yushakuha, sampai satu duri yang menembus kulit kita. Illa kafarallahu biha min khataya. Kecuali Allah akan hapuskan dosa-dosa kita karena hal-hal di atas tersebut. Subhanallah. Kena sedikit duri, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keringat kita bercucuran, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suhu badan kita naik dan demam, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan yang kita rasakan, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak serak terhadap sesuatu, tidak nyaman terhadap sesuatu, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diganggu orang, dihalang-halangi orang, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini luar biasa hadirin sekalian. Ini hikmah yang sangat penting dan tentu saja ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan, rasa capek, letih, sakit dan lain sebagainya, maka ini akan berdampak kehidupan kita semakin lebih baik. Kehidupan dunia kita dan akhirat kita akan lebih baik disebabkan sebagian dosa-dosa kita atau seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketetapan Allah tidak ada yang batil. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabb kami, Kau tidak akan menciptakan hal tersebut untuk kebatilan. Ini untuk kebaikan kita hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Di antara hikmahnya apa yang menimpa kita akan membuat kita berpeluang untuk mengeruk pahala sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dengan sabdanya, "Inna idzamal jaza idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian, tergantung sulitnya cobaan. Semakin berat takdir Allah yang menimpa kita, maka pahalanya akan semakin besar jika kita ridho, jika kita sabar terhadap hal tersebut. Semakin parah sakit yang kita derita, semakin besar pahala yang kita peroleh. Semakin pedih hati kita karena kehilangan orang yang kita cintai, pahalanya akan semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dan Nabi melanjutkan sabdanya, "Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum." dan sesungguhnya Allah kalau mencintai sebuah kaum maka Allah akan uji kaum tersebut faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhat dan barang siapa yang ridha maka ia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan barang siapa yang membenci takdir Allah yang tidak serak tidak nyaman dengan takdir Allah yang mengkomplain Allah karena takdirnya, maka ia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu hikmah kandungan dari apa yang menimpa kita, kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Ini salah satu indikator tanda-tanda Allah mencintai kita dan kita akan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalau kita tidak diuji, maka bagaimana kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Jadi ini luar biasa hadirin sekalian. Oleh karena itu takdir Allah, ketetapan Allah. Apa yang kita alami itu untuk memperbaiki kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita sepakat secara otomatis ketika pahala kita menggunung, ketika kita banyak memetik pahala-pahala dari cobaan-cobaan yang kita alami, otomatis kehidupan kita akan semakin baik di dunia dan di akhirat. Jadi ketetapan Allah, peraturan Allah kepada kita ini untuk memperbaiki kehidupan kita. Semakin banyak pahala yang kita raup, maka surga kita surga yang kita dapatkan semakin tinggi di akhirat. Jadi orang yang benar-benar beriman dengan nama Arab, ia akan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena seluruh takdir Allah baik bahkan terbaik untuk dirinya. Nabi SAW bersabda dalam hadis surat Muslim, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Menakjubkan perkara seorang muslim, seluruh hal yang menimpanya baik dan terbaik untuknya. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min dan tidak ada yang mengalami hal tersebut kecuali seorang mukmin. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabar fakana khairan lahu. Dan apabila ia ditimpa kesenangan, kegembiraan, kekayaan, rizki, kesehatan, ia bersyukur dan itu baik dan terbaik untuk dirinya. Wa in asabathu darra'u sabar fakana khairan lahu. Dan apabila ia ditimpa dengan kesulitan, menderita penyakit, kemiskinan, kesengsaraan dan dia bersabar, maka itu baik dan terbaik untuk dirinya. Oleh karena itu kita akan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagian para sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud mengatakan farradi la yatamanna ghaira ma huwa alaih min syiddatin wa rakha. Maka orang yang ridho, dia tidak menginginkan kecuali yang Allah pilihkan untuk dirinya. Kecuali kondisi yang sekarang ia jalani. Baik kondisi itu sulit maupun kondisi itu mudah. Dia tidak menginginkan kecuali yang Allah pilihkan untuk dirinya. Jadi kalau ditanya, kalau Anda bisa mengulang waktu, mau tidak kalau misalnya mobilnya kehilangan misalnya dan dia sudah ikhtiar, dia sudah kunci, dia sudah pasang alarm terus mobilnya kehilangan, terus ditanya, kalau anda bisa kembali ke uh, satu jam yang lalu, apakah anda akan tetap membawa mobil itu ke masjid Al Barkah misalnya? Kata Abdul bin Masud, artinya sekali lagi orang yang ridho dia tidak inginkan kecuali yang Allah tetapkan untuk dirinya. Dia tidak berandai-andai. Coba saya begini, coba saya begitu, coba saya tidak bawa mobil coba saya coba mobil banyak kempes di rumah jadi saya naik angkot dan lain sebagainya. Tidak. Ya sudah, ini yang terbaik untuk dirinya. Dia tidak menginginkan hal lain karena dia yakin bahwa apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik untuk dirinya. Allah lebih tahu akan kebutuhan kita dibanding kita terhadap diri kita sendiri. Dan kalau kita miliki dan kita amalkan pelajaran-pelajaran di atas, kita ridho terhadap takdir Allah. Lalu apa pelajaran berikut yang lain? Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan perintah dan menjauhi kemaksiatan Allah. Kita berusaha mentauhidkan Allah dalam setiap ibadah kita. Kita berusaha bertawassul dengan nama Arab. Maka Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Dzaqa ta'mal iman." man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula akan mendapatkan kelezatan iman orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai Rasulnya dan Al-Imam Ibn Rajab dalam Jami Ulumul Hikam mengatakan ridho Allah sebagai Rabbnya ia ridho ketika mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada syariat Allah dan menerima takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Itulah akhir dari pelajaran tafsir yang kedua. Pelajaran tafsir yang ketiga, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah pelajaran yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir yaitu Allah berfirman wa idh qala rabbuka lil malaika. dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat Al-Imam Ashokani menjelaskan sedikit tentang definisi malaikat Apa yang dimaksud dengan malaikat? Karena dalam ayat ini jelas-jelas Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengingat sebuah kejadian di mana Allah berbicara berfirman kepada malaikat. Oleh kita, oleh karena itu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan malaikat. Karena betapa banyak betapa banyak orang pada saat ini tidak beriman kepada para malaikat baik secara sadar secara langsung maupun tidak langsung sebagian orang benar-benar mengatakan malaikat itu tidak ada karena tidak bisa saya lihat tidak bisa saya rasakan tidak bisa saya ajak diskusi dialog dan lain sebagainya tidak bisa saya ajak jalan-jalan ada ada orang-orang yang menolak malaikat secara tidak langsung dia katakan malaikat itu ada, namun yang dimaksud malaikat adalah energi positif. Pernah dengar energi positif, ion-ion positif. Unsur positif yang ada di dalam diri manusia. Jadi kehendak-kehendak positif. Dan ini adalah pemikiran-pemikiran atau keyakinan-keyakinan yang keliru dan dikhawatirkan bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Karena beriman kepada malaikat sebagaimana yang akan kita jelaskan secara ringkas saja, hukumnya wajib dan merupakan rukun iman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama definisi malaikat secara bahasa atau etimologi. Al-malaika atau malaikat adalah bentuk jamak. Bentuk plural. Dari kata malakun atau malakun malakun atau malakun. Dan kata malakun itu bentuk maf'al dari kata-kata bagi yang tidak belajar bahasa Arab tidak perlu dipusingkan apa sih maf'al itu itu nanti saja Insya Allah udur antum nggak tahu ya jadi nggak usah terlalu direnungi dari kata-kata la jadi Jadi akun atau malakun atau mal akun itu dari kata-kata la Lalu ditambah mim. Terus huruf keduanya disukunkan. Jadi mal akun Yang artinya mengirim atau mengutus yang artinya mengirim atau mengutus ini akar kata dari al malaika dan diantara kata dasarnya malaikat adalah al alukah jadi dari kata-kata laaka al alukah al alukah mengandung makna utusan utusan al alukah artinya utusan. Dari sini hadirin sekalian, rahimanillah wa iyyakum, kita dapat mengetahui bahwa malaikat berasal dari kata al aluka yang artinya utusan. Yang artinya utusan. Jadi malaikat bermakna utusan. Karena para malaikat adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang mengerjakan apa yang Allah perintahkan, yang membawa apa yang Allah kehendaki kepada makhluk-makhluknya. Dan Allah sendiri yang telah menaik mereka dengan rusul atau utusan. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 77 tentang Nabi Lut, apa kata Allah? Walamma ja'at rusuluna luta dan tak kala utusan-utusan kami datang menemui Nabi Lut. Siapa utusan-utusan di sini? Malaikat Allah. Si abihim wadaqa bihim dzar'a. Ketika bertemu dengan tamu-tamunya dan Nabi Lut belum paham. Si abihim. Beliau merasa susah dan dada beliau merasa sempit karena kedatangan mereka. Lalu Nabi Lut mengatakan waqala hadza yaumun asib. Dan Nabi Lut mengatakan ini adalah hari yang amat sangat sulit, hari yang berat. Kenapa? Karena dia sudah memprediksi, memprediksikan istrinya akan laporan ke kaumnya karena malaikat menjelma menjadi laki-laki yang sangat tampan. Dan kita tahu bersama penyakit kaum Nabi Lut adalah homoseksual. Jadi dia khawatir tamu-tamunya tersebut diperkosa, disodomi oleh kaumnya. Makanya dia, dia mengata, beliau mengatakan waqala hadza yaumun asib. Wah, ini adalah hari yang sangat sulit. Hari yang sangat berat. Saya harus berhadapan dengan kaum saya dan seterusnya. Tapi kita tidak sedang berbicara cerita Nabi Lut. Inti dari ayat ini adalah Allah mengatakan walamma ja'at rusuluna dan tak ketika utusan-utusan kami mendatangi Nabi Lut. Allah Allah menjelaskan bahwa malaikat bermakna utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna malaikat makna malaikat. Poin yang kedua dari pelajaran yang ketiga ini. Kedudukan beriman kepada malaikat dalam kacamata Islam dan hukum mengingkari mereka. Karena ini penting. Karena ketika orang membaca wa qala rabbuka lil malaika, dia harus yakin bahwa malaikat itu ada. Oleh karena itu, kita harus membahas kedudukan iman kepada malaikat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada para malaikat adalah rukun iman yang ke yang ke Lupa? Yang kelima. Ah, waduh, Pak. Yang keberapa nih, Pak? Yang kelima atau yang keempat? Atau masalah istikharah dulu? yang ke dua. Dari enam rukun iman. Dan iman seorang hamba tidak dianggap sah kecuali meyakini keenam rukun iman tersebut. Di antara dalil yang menyebutkan hal ini adalah bahwa seorang yang mengaku beriman harus beriman kepada malaikat firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 285 ketika Allah berfirman amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun Rasul telah beriman dengan seluruh yang Allah turunkan kepada dirinya dengan seluruh yang diturunkan oleh Rabbnya kepada dirinya dan begitu juga orang-orang yang beriman mereka pun juga beriman dengan apa yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW. wasallam kullun amana mereka semua rasul dan orang-orang yang beriman mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa malaikatihi dan mereka beriman kepada malaikat-malaikatnya wa kutubihi wa rusulih dan beriman kepada kitab-kitab suci Allah dan nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala la nufarriqu baina ahadin min rusulih dan mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Dan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasul Allah. Wa qalu sami'na wa ata'na dan mereka mengucapkan, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunilah kami ya Rabb dan kepada Engkaulah kami kembali. Jadi ini adalah dalil bahwa orang-orang beriman harus beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Apabila iman kita mengikuti iman Rasulullah SAW, maka kita harus beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Karena Allah yang maha kullun amana billah wa malaikatih. Semuanya baik Rasulullah dan orang-orang mukmin mereka semua beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya. Adapun dalil dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu hadis yang sangat terkenal yang mendapatkan gelar oleh para ulama dengan gelar ummu sunnah ibunya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibundanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis apa? Hah? Hadis apa yang mendapatkan gelar ummu sunnah? Hadis surat Muslim. Hah? Ah, masa nggak tahu? Ah. Loh. Hadis apa? Hah? Hanya satu yang tahu. Ini ibunya hadis-hadis Nabi SAW. Hadis Jibril. Hadis Jibril adalah hadis yang mendapatkan gelar Ummu Sunnah sebagaimana Al-Fatihah mendapatkan gelar Ummul Kitab. Ibunya Al-Qur'anul Karim. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul karim. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, "Fa'akhbirni 'anil iman." Dan beritahukan kepada diriku, apa itu iman? Apa kata Nabi? Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman adalah ketika engkau beriman kepada Allah Beriman kepada malaikat-malaikat Allah Beriman kepada kitab-kitab suci Allah Beriman kepada Rasul-Rasul Allah Dan beriman kepada hari kiamat Serta beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk Dan dalil yang ketiga hadirin sekarang Rahimani wa ayakum Adalah ijma' para ulama Ulama telah bersepakat tentang wajibnya seorang muslim, seorang mukmin beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bahkan Allah sendiri telah menetapkan hukum kafir bagi orang yang mengingkari keberadaan malaikat. Bahkan Allah menjadikan keingkaran atau pengingkaran mereka terhadap malaikat sama halnya dengan ingkar dengan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136, "Wa man yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Dan barang siapa yang kafir, yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, yang kufur kepada Allah, kufur kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab suci Allah, rasul-rasul Allah dan hari kiamat, maka sesungguhnya mereka telah tersesat, mereka telah sesat dengan sesat yang amat sangat jauh. Jadi Allah menjadikan pengingkaran kepada malaikat, kufur kepada malaikat sama halnya dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.